Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk bulan ini dan bulan-bulan berikutnya kita akan membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab tauhid kami akan membacakan sedikit biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab tauhid Tarjamatul Muallif biografi penulis Kual Imamul Allamatu Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Ibni Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rashid Ibni Buraid Ibni Muhammad Ibni Musrif Ibni Umar min Auhibati Bani Tamim Beliau adalah Al-Imam al Lama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Musyrik bin Umar termasuk keturunan Bani Tamim. Ini nasab Syekh ya. Nasabnya cukup panjang. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di negeri Uyainah min ardi Najd di bumi Najd wa nas'aliha beliau tumbuh di sana wa qara al-qur'ana biha qabla bulughihi al-ashr dan beliau sudah hafal Al-Qur'an sebelum mencapai usia 10 tahun ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ini orangnya sangat cerdas dan pintar Sebelum mencapai usia 10 tahun atau sebelum balik Beliau sudah menghafal Al-Quran Wa kana al fahmi sari al-idraki yata'ajjabu ahluhu fi fitnatihi wa zakaihi Beliau orang yang tajam eh, pemahamannya. Sari al-idrak cepat nangkap apa yang dijelaskan beliau langsung nangkap hingga keluarganya kagum dengan kecerdasan dan kepandaiannya. Tumasakola bil ilmi wajadda fi Kemudian beliau menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Bahkan jadda fi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa ba'da bulughihi qaddamahu waliduhu imaman fi shalah setelah dia balik ayahnya menjadikannya sebagai imam dalam dalam sholat karena dia sudah hafal Al-Quran Tumma hajja faqadha faridatul Islam lalu dia melaksanakan ibadah haji menunaikan kewajiban Islam Tuma qasada al-Madinata wa aqama biha syahrain. Lalu dia pergi ke Madinah. Ya setelah haji ke Mekah, kemudian dia pergi ke Madinah dan tinggal di sana selama dua bulan. Kemudian dia kembali ke tanah airnya di Uyainah. Dia sibukkan dirinya mempelajari fikih mengikuti madhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal madhab beliau Hambali. Karena sejak kecil belajar fikih mengikuti madhab Al Imam Ahmad rahimahullah taala. Tsumma rahala fi talabil ilmi wazahamal ulama al-kibar lalu beliau melakukan rihlah dalam menuntut ilmu ya para ulama dahulu mereka melakukan rihlah ilmiah perjalanan dalam rangka mencari ilmu dia datangi ulama kibar ulama-ulama senior Warohala ilal basra wal hijaz miraran dia pergi ke Basrah dan Hijaz berkali-kali. Wajtama'a biman fiha minal ulama wal masyayikh al ahbar. Di Basrah dan di Hijaz dia bertemu, berkumpul dengan para ulama dan para syekh yang yang alim. Kemudian dia datangi Al-Aqsa. Kota Al-Aqsa Ketika itu Al-Aqsa penuh dengan para ulama, para masyayikh. Lalu dia belajar dari mereka berdiskusi wa bahatsa Membahas masalah-masalah dan istafada dia mendapatkan faedah-faedah ilmu. Jadi para jamaah rahimahumullah jami'an al-ilmu yukta walayati. Ilmu itu didatangi. Ilmu tidak mendatangi. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus melakukan rihlah. Rihlah ilmiah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Bahkan dari satu negeri ke negeri yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah taala. Kemudian beliau belajar an iddati masyaiatillah wa ulama fudala belajar dari para masyayikh yang mulia dan para ulama yang utama di Najd Beliau belajar dengan bapaknya sendiri. Jadi bapaknya seorang ulama, seorang kodi, ya, seorang hakim. Dan ulama-ulama yang lain yang ada di di, di Najd. Di kota Madinah beliau belajar dari Syekh Al-Alim Muhammad Hayatus Sindi Al-Madani. Kemudian dari Syekh Ismail Al-Ajluni dan lain-lain serta Syekh Effendi Adagistani, sehingga para ulama memberikan ijazah kepadanya untuk menulis hadis. Nah ya, zaman dahulu ketika seseorang hendak menulis hadis itu tidak sembarang. Dia harus mendapatkan ijazah ya untuk menulis menulis hadis. Kemudian ya setelah beliau menuntut ilmu dari para ulama, beliau berdakwah menyebarkan ilmu yang telah beliau ketahui. Indama intaqala walidu syekh ila Huraimala allati kana ya'malu fiha qadiyan Bada syekh rahimahullah yansuru da'wata ila tauhid jahiran biha Ketika ayahnya pindah ke Huraimala Alati ayat ya'malu fiha yang uh, di mana dia bekerja sebagai kodi pindah di Huraimala untuk bekerja sebagai sebagai hakim. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala mulai menyebarkan dakwah tauhid secara terang-terangan. Ya, hal itu beliau lakukan pada tahun 1143 Hijriah. Namun tidak lama kemudian beliau meninggalkan dakwah tauhid secara terang-terangan disebabkan orang-orang yang ada di Huraimala ingin membunuhnya. Jadi dakwah tauhid ini penuh penuh tantangan, penuh rintangan, bukan hanya para ulama ya. Mereka diancam mau dibunuh. Para nabi dahulu, para rasul mereka pun mengalami hal yang sama ketika menyampaikan dakwah tauhid. Ya, dituduh macam-macam. Nabi Muhammad dituduh tukang syair. Dituduh majnun, orang gila dan lain-lain tuduhan-tuduhan yang yang dusta. Di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala beliau meninggalkan dakwah tauhid, tidak melanjutkan dakwah tauhid di Quraimala disebabkan beliau diancam mau dibunuh. Kemudian ya beliau kembali ke Uyaina. Beliau sebarkan dakwah di sana. Arada da'watahu ala amiriha Uthman ibnu Ma'mar alladhi qama ma'ahu bihadmil kubur wal kibar. Beliau tawarkan dakwahnya kepada pemimpin Uyainah Utsman bin Ma'mar. Maka Utsman bin Ma'mar menerima dakwahnya dan membantunya untuk menghancurkan kubur, kuburan-kuburan yang dibangun dan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan dihancurkan bersama uh, pemimpin Uyainah. Wa anahu ala rusli imra'atin zaniyatin ja'at ma'rifatan bidzalik. Kemudian membantunya untuk merajam seorang wanita yang berzina yang datang mengakui perbuatannya. Jadi hukum Islam ditegakkan. Falamma kathura al-qila wal qal min ahli al-bid'ah wad dalal sakau ila syekhihim rais Bani Khalid Fakataba ila Uthman ya'muruhu bi qatlihi au ijla'ihi. Ketika banyak ya al-qila wal qal ya perkataan-perkataan dari masyarakat dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, mereka uh, resah dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya mereka mengadukan hal itu ke guru mereka, ke syekh mereka Khalid. Ya. Kemudian Khalid menulis surat kepada Utsman memerintahkannya untuk membunuhnya atau mengusirnya. Ada dua pilihan. Dalam surat tersebut ada dua pilihan. Ini ya Muhammad bin Abdul Wahab sudah meresahkan masyarakat sehingga ya dia harus dibunuh atau kalau tidak diusir Fa'amara islahi lalu Utsman bin Ma'mar pun memilih untuk mengusirnya. Ya, karena desakan masyarakat. Ya, masyarakat resah kemudian ya dia diusir fa kharaja syekh rahimahullah Inha wa hajara ila dir'iyah fa nazala ala Abdullah bin Suwailim Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau meninggalkan Uyaina dan berhijrah ke Diriyah, Berpindah dari satu tempat ke tempat yang, lain. Kebetulan di Diriyah ada teman beliau Abdullah bin Suwaid. Beliau datang sebagai sebagai tamu ya. Kemudian beliau mampir di murid eh, eh, di, di muridnya Syekh Ahmad bin Suwaid Ketika pemimpin Diriyah Amir Muhammad bin Saud mendengarkan mendengar kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maka beliau pun menyambutnya Rohibabi jadi memang nama beliau sudah sudah populer sudah terkenal ketika pemimpin atau raja Dir'iyah mendengar kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau langsung menyambutnya dan segera membantu dan menerima dakwahnya. Pamadu Syekh wal Amir fi nasri dakwah hatta amma khairuha arja al bilad. Maka Syekh dan Amir Muhammad bin Saud sama-sama menyebarkan dakwah sehingga kebaikan tersebar di, di, di berbagai penjuru daerah. Para jamaah rahimakumullah jami'ah dari kisah ini ada pelajaran yang sangat penting mengenai pentingnya kerjasama antara dai dan pemimpin. Dai punya ilmu. Pemimpin punya kekuatan. Kalau ilmu dan kekuatan disatukan, maka dakwah akan tersebar di mana-mana. Jadi dai dan pemimpin tidak boleh apa namanya bertengkar. Tidak boleh apa namanya berselisih. Mereka harus bekerja sama untuk menyebarkan dakwah. Sehingga ya para jamaah rahimahullah jamiah berkat bantuan Muhammad bin Saud kita bisa lihat sekarang Arab Saudi seperti apa. Ya. Ketika ada salah seorang teman bercerita ketika dia di Arab Saudi menimba ilmu di sana bertahun-tahun setiap kali dia naik angkot itu masya Allah supirnya itu tawakalnya tinggi sekali ya dapat penumpang tidak dapat penumpang dia tetap mengatakan wakal Allah saya bertawakal kepada Allah kemudian kata si teman ini asal dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengaruh dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga orang-orang di sana masya Allah tauhidnya kuat-kuat akidahnya kuat. Kemudian juga hukum Islam diterapkan di sana. Orang yang mencuri tangannya dipotong. Orang yang membunuh dibunuh. Dan seterusnya. Ini semuanya asar dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin bin Suud. Jadi sekali lagi pemimpin dan dai itu hendaknya kerjasama supaya dakwah dengan mudah tersebar. Para jamaah rahimahumullah jami'an Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau wafat di Dir'iyah pada tahun 1206 Hijriah. Tadi lahirnya tahun berapa? 1115. Kemudian wafatnya 1206. Berarti umurnya berapa? Umurnya saya berapa tahun? 91 tahun. Umur saya 91 tahun. Beliau wafat pada hari Senin akhir syahri Syawal akhir bulan bulan Syawal. Wa kana yawman masfudan. Tazahama nasu ala saririhi. Pada saat itu pada saat Syekh wafat maka orang-orang berdesak-desakan untuk mensolati Syekh dan mengantarkan jenazah beliau. Wasallu alaihi fi baladi Dir'iyah dan beliau disolati di negeri Dir'iyah. Ini sedikit biografi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan karya karya beliau ini sangat banyak sekali. Ya, ada Kasfu Subhat, ada Masail Jahiliyah, Fadailul Islam, salah satu usul dan kitab tauhid yang insyaallah akan kita kita bahas. Para jamaah rahimahullah jami'ah pada zaman sekarang kita dapati banyak orang yang nggak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Biasanya kita kalau dakwah tauhid, dakwah sunnah kita dituduh Wahabi. Wahabi itu nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurut mereka. Jadi kita ini Wahabi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya kita ini enggak mencintai nabi ya kita ini tidak menghargai para wali kita ini enggak bersalawat kepada nabi ini tuduhan-tuduhannya yang dusta enggak mungkin tidak mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melarang kita bersalawat karena Madhab beliau, madhab Hambali Menurut madhab Hambali Bersalawat Pada saat tasawuf akhir Itu hukumnya wajib Ya, ketika kita tasawuf akhir itu ada salawatnya dalam sholat. Menurut mazhab Hambali hukumnya wajib. Jadi tidak mungkin. Mungkin yang yang apa namanya yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah cara kita bersalawat. Ya, bukan bersalawat caranya. Jadi salawat bersalawat kepada Nabi masuk keutamaan yang sangat besar. Man alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asara Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh Sepuluh kali Keutamanya sangat besar Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi bersalawat sangat dianjurkan ya sangat ditekankan khususnya ketika kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kita disyariatkan untuk bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya kalau kita penasaran apa benar yang dituduhkan oleh orang-orang selama ini Ya, kita baca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau punya karya-karya yang beliau tinggalkan. Kemudian kita lihat bagaimana buku-buku beliau penuh dengan kalamullah, penuh dengan Al-Qur'an, penuh dengan hadis-hadis Nabi, penuh dengan perkataan para ulama. Ya. Pernah ada satu kisah ada seorang yang nggak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga ketika dia ngisi taklim, dia selalu memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati dengan ajaran Wahabi itu suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kemudian orang ini dipinjamkan kitab tauhid Buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya saja sampulnya dicopot, dilepas sampulnya. Sehingga tidak tidak ada nama penulisnya. Pinjamkan kemudian ini orang yang suka mencela baca. Eh, Masya Allah, bukunya bagus sekali. Ya, bagus sekali bukunya. Kemudian dia bertanya, siapa penulis buku ini? Kok nggak ada sampulnya? atau yang punya buku penulis buku itu orang yang selama ini kamu caci maki orang yang selama ini kamu fitnah Syekh Muhammad bin bin Abdul Wahab akhirnya bertobat dia ternyata apa yang selama ini dia dengar itu tidak tidak benar makanya saya sampaikan orang-orang yang penasaran dengan uh, ajaran Wahabi ya Walaupun nggak benar ini istilah Wahabi tidak tidak benar. Karena Wahab itu nama nama bapaknya, eh, nama bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Ada bukan Wahabi tapi Muhammadi. Ya, bukan Wahabi tapi Muhammadi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab baca buku-buku beliau kita akan dapati buku-buku beliau sangat bagus sekali sehingga buku-buku beliau ini dijadikan apa namanya kurikulum di universitas-universitas yang ada di di Arab Saudi. Ya. Dan di Gontor pun sudah di Gontor pondok modern yang Masya Allah besar sekali ya Gontor banyak cabangnya itu pun kurikulum eh, akidahnya itu kita tauhid diambil dari eh, Arab Saudi karya Dr. Eh, Soleh Al Fauzan Bin Fauzan dan Syekh eh, Saleh Al Fauzan bin Fauzan itu banyak ngambil dari kitab dari kitab tauhid. Ya. Kita akan kaji buku ini dan buku ini sangat bagus sekali. Buku kitab tauhid ini sangat bagus sekali. Baik para jamaah rahimakumullah jami'ah dari judul buku ini kita tauhid kita sudah punya bayangan sudah punya gambaran bahwasanya yang dibahas dalam buku ini tentang tauhid tentang tauhid Tauhid ada tiga Ada tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah Dan tauhid asma wa sifat Nanti akan kita jelaskan pengertian masing-masing dari tauhid. Namun dalam buku ini yang paling dominan, yang paling banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Beliau akan jelaskan ya anda bacakan hadzal kitab yastamilu ala tauhid al-ilahiyah wal ibadah bi dzikri ahkamihi wa hududihi wa syurutihi wa fadlihi wa barahinihi wa usulihi wa tafasilihi wa asbabihi wa samratihi wa muqtadayatihi wa ma yazdadu bihi wa yuqawwihi aw yud'ifuhu wa yuhyihi wa ma bihi yutimmu aw yukmil. Jadi kitab ini mencakup pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Ini lain dari tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Dengan menyebutkan hukum-hukumnya, batasan-batasannya, syarat-syaratnya, keutamaannya bukti-buktinya, pokok-pokoknya dan rincian-rinciannya. Akan disebutkan tentang sebab-sebabnya buah dari tauhid, konsekuensinya dan hal-hal yang bisa menambah dan menguatkan tauhid atau hal-hal yang bisa melemahkan tauhid. Serta akan disebutkan juga, dibahas juga hal-hal yang bisa menyempurnakan tauhid. Jadi akan dibahas secara rinci. Secara rinci. Dibahas tentang tauhid dan dibahas juga lawan dari tauhid. Yaitu kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik syirik kecil. Ya. rahimahullah taala kitab tauhid wa qulillahi ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun Kitab tauhid Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, bahwa makna ya'budun ay liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka bertauhid kepadaku. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Ini tujuan keberadaan kita di muka bumi. Banyak orang yang hidup di dunia ini dan dia tidak tahu apa tujuan hidup hidupnya yang yang sesungguhnya. Ada yang sampai e, kerja ya bagi tulangannya untuk mengumpulkan kekayaan dunia, harta dunia. Itu tujuannya. Tujuan saya hidup bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia di dunia ini. ya sehingga dari pagi sampai sore kadang apa namanya lembur di malam hari di malam ya itu hanya untuk mencari mencari uang Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa akhbara subhanahu matlubah min khalqihi hiya ibadatuhu allati asluha kamalu mahabbatihi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tujuan yang diinginkan dari penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati asluha kamalu mahabbati yang pokok atau landasan dari ibadah tersebut adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa huwa subhanahu kama annahu yuhibbu an yuhibbu an wa yusna alaihi wa yudhkaru bi awsafihi al-ula wa asma'ihi al-husna. Allah Subhanahu wa sebagaimana dia suka disembah, Allah juga suka dipuji. Allah suka disanjung. Allah suka disebutkan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan nama-namanya yang yang indah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la ahad ilaihi al-madhu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika asna ala nafsihi. Oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan firman Allah, Allah puji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Baik. Walhasil syahid dari perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam ayat ini Allah mengatakan kepada kita bahwasanya tujuan yang dituntut dari penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pokok dari ibadah adalah cinta dari cinta ini yang mendasari kita melakukan sesuatu. ini luar biasa. Kenapa kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita cinta kepadanya. Kita cinta kepada Allah sehingga mendorong kita menyembah menyembahnya. Kemudian dalam Buku yang sama ya, buku Tariq al-Hijratain, beliau juga berkata Imam Ibnu Bayyin, fa akhbara annahu lam yakhluq al-jinna wal insa li hajatin minhu ilaihim. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia karena Allah butuh kepada mereka. Wala yarbah alaihim bukan karena Allah ingin meraih keuntungan dari mereka lakin khalaqahum judan wa ihsanan liya'buduhu akan tetapi Allah menciptakan mereka karena kemurahan dari Allah dan ihsan darinya liya'buduhu supaya mereka menyembahnya fayarbahuhum alaihi kullal arba dan mereka mendapatkan keuntungan yang yang besar jadi Allah menciptakan kita bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kepentingan kita. Ya berbeda dengan manusia. Manusia itu biasanya kalau membuat sesuatu ya menciptakan sesuatu itu karena memang dia butuh dengan sesuatu tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita Bukan karena Allah butuh kepada kita. Allah ingin meraih keuntungan dari kita bukan. Allah menciptakan kita karena kemurahan dari Allah, karena ihsan darinya, supaya kita bisa meraih keuntungan yang yang banyak dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat berbuat baik, maka kalian telah berbuat baik untuk diri-diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala disembah atau tidak disembah, Allah sama sekali tidak tidak rugi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan seandainya manusia dan jin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit sana tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah sama sekali tidak tidak rugi. Sama sekali tidak berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang rugi ya kita-kita ini yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat 44 Allah berfirman man amila solihan fali anfusihim Siapa saja yang mengamalkan amal soleh maka untuk dirinya, untuk dirinya sendiri, bukan untuk bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dirinya sendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita tujuannya untuk menyembahnya dan tujuan Allah ini tidak semuanya tercapai. Maka iroda ada dua ya. Allah punya keinginan. Iroda ada dua. Ada iroda, ada iroda syar'iyah, ada iroda kauniyah. Ya, iroda syar'iyah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nggak nggak mesti terjadi. Irodah kauniyah ini tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjadi. Allah memerintahkan sholat, iya enggak? Allah memerintahkan untuk membayar zakat, tapi enggak semua orang sholat. Allah punya keinginan supaya hamba-hambanya sholat. Allah perintahkan, tapi enggak semua orang sholat. Ini namanya irodah syariah, keinginan Allah yang syar'i. Ini nggak mesti terjadi, kadang bisa terjadi, kadang tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya tujuannya Allah supaya kita menyembahnya. Tapi tujuan ini ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Karena ada yang menyembah Allah dan ada yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iroda syariah. Enggak mesti terjadi. Beda dengan iroda kauniyah. Iroda kauniyah itu takdir Allah Subhanahu wa taala kehendak Allah yang kauni. Ya, sudah kalau kita baca ayat-ayat seperti ini kita kita tidak bingung. Kita tidak tidak bingung. Baik, jadi sekali lagi kami tekankan orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala maka dia yang rugi dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak tidak rugi. Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh dengan kita, bukan karena Allah ingin meraih keuntungan dari kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam e, kenikmatan.